Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Beliau berkata selanjutnya, Qala wa laysal muradu qawluha bil lisan ma'al jahli bima'naha. Dan bukan maksud dari kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat fariqah, bainal kufur wal islam, kalimatul taqwa, wa kalimatul ikhlas, wa hiya al-urwatul wuthqa, وهي التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه bukan maksud dari kalimat la ilaha illallah yang seperti ini adalah qauluha bil lisan hanya sekedar mengucapkannya dengan lisan ma'al jahli bimaknaha sedangkan seseorang itu ya jahil maksudnya jahil tidak mengerti akan maknanya tidak paham akan akan artinya kenapa begitu fa'innal munafiqina karena orang-orang munafik siapa orang-orang munafik alladzina yudhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufur yaitu orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kufuran. <clears throat> berarti menampakkan keislaman <clears throat> mereka mengucapkan atau enggak mengucapkan mengucapkan baik Ainal munafiqina yaqulunaha wa hum tahta al-kuffar karena orang-orang munafik dahulu mengucapkan kalimat ini sedangkan mereka lebih rendah kedudukannya di akhirat daripada orang-orang kafir. Daripada orang-orang kafir. Hum kuffar. Orang munafikun kuffar. Ya, akan tapi kufurannya asyad. Kufurannya lebih lebih jelek. Kenapa? Karena kekufurannya dibungkus dengan khida. Kekufurannya dibungkus dengan apa? Dengan tipuan. Ya, dengan tipuan, dengan ya kamuflase. Ya, maka mereka asyad lebih dahsyat, lebih jelek di dunia daripada orang-orang kufar daripada orang-orang kufar yang kelihatan kekufurannya adapun mereka nggak kelihatan karena mereka nggak kelihatan oleh karena itu ancamannya lebih jelek dibanding orang-orang orang-orang kufar tahtal kufar di lembah terendah di bawah orang-orang kafir kata Allah Jalla wa ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar sesungguhnya orang-orang munafik tempat mereka adalah di lembah terendah dari neraka jahanam Baik, sebelum kita singgung masalah orang-orang munafik ini dan ini juga padanya terdapat pembahasan yang bah. Kita akan singgung dahulu apa yang dikatakan oleh beliau laisal muradu qauluha bil lisan. Ya, bukan maksud dari kalimat ini mengucapkannya dengan lisan. Wa nahnu na'lam kita telah mengetahui bahwa orang mengucapkannya hanya dengan lisan terlindungi darahnya, terlindungi darahnya. Ya, walaupun tidak paham, walaupun tidak paham ya terlindungi darahnya walaupun tidak paham walaupun ya dia tidak tidak mengerti maknanya kenapa karena al hukum ala zahir Ma, apa maksudnya hukum ala zahir zahirnya muslimun ya zahirnya muslimun mengucapkan syahadat la ilaha illallah ya akan tetapi ya kapan ya berubah ya seperti melakukan salah satu dari pembatal dari pembatal-pembatal Islam maka zahirnya pun juga berubah dari sebelumnya zahirnya Islam berarti ya setelah dia melakukan pembatal zahirnya menjadi apa? Zahirnya kufur. Zahirnya kufur kekufuran. Ya, apa sebabnya? Sebabnya tadi apa? Tidak memahami maknanya. Maka tidak memahami makna syahadat la ilaha illallah ini adalah amrun khatir. Adalah perkara yang khatir, perkara yang berbahaya. Walaupun tidak tampak oleh kita bahwa orang itu melakukan pembatal, maka hum hadhil kalimah. Berguna bagi dia kalimat ini di dunia, tapi hal nafa'athum fil akhirah? Apakah berguna bagi dia di akhirat? La. Mana nafa'athum? Tidak berguna bagi mereka di akhirat, yaitu orang yang mengucapkannya tidak memahami maknanya. Karena walaupun kita tidak tahu orang tersebut melakukan pembatal, bisa jadi dia telah melakukan telah melakukan pembatal ya tapi kondisi bahwa kita tidak mengetahuinya tetap muamalah kita kepadanya adalah muamalah kepada al-muslimun seperti muamalah kepada sesama kaum muslimin sampai kita mengetahui bahwa orang tersebut ya akhirnya telah berubah yaitu kepada kufuran. Kata beliau qala laisal muradu qawlu bil lisan ma'al jahli ma'naha. Bukan maksudnya di sini adalah mengucapkannya dengan lisan ya tapi dia tidak mengerti akan tidak mengerti akan maknanya. Baik dikatakan oleh Syekh Saleh Al Fauzan kata beliau qala laisal maqsud qawlu la ilaha illallah bil lisan faqat. Bukan maksud yaitu mengucapkan la ilaha illallah hanya dengan lisan saja min ghairi fahmin li ma'naha tanpa memahami maknanya la budda an tata'allama perhatikan la budda an tata'allama harus kamu belajar menurut kalimat syekh harus kamu belajar belajar akan makna kalimat ini dan apa-apa yang membatalkannya Ya, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam pembatal Islam yang ke-10 apa yang beliau masukkan? Hmm. Al-i'rad an dinillahi bil kulliyah. Berpaling dari mempelajari agama Allah sama sekali. Ya, ini termasuk pembatal Tapi yang dimaksud dengan tidak belajar agama Allah yang membatalkan Islam apakah maksudnya enggak belajar fikih? Apakah maksudnya enggak belajar faraid? Apakah maksudnya tidak belajar uh, misalnya apa? Hmm. Ya, hal yang berkaitan dengan ya, ekonomi Islam, kemudian orang nggak belajar itu jadi batal Islamnya. mana atau apa? Ya, yang dimaksud ya merupakan pembatal. Ya, la tidak belajar al-i'rad an berpaling dari agama Allah, la yata la tidak mempelajarinya, maksudnya tidak mempelajari ya perkara yang dengannya sah untuknya Islam dia. Apa itu? La ilaha illallah. Nah, orang yang tidak mempelajari la ilaha illallah, ya, dialah orang yang mu'rid. Dialah orang yang berpaling. Maka kufurnya adalah kufur i'rad, kufur karena keberpalingan. Ya, kufur karena keberpalingan. Maka la budda an tata'allam. Harus kamu belajar ma makna la ilaha illallah. Apa itu arti dari kalimat la ilaha illallah? Amma idza qulta wa anta la ta'rif ma'naha Adapun apabila kau mengucapkannya dan kamu tidak memahami maknanya, fa innaka la ta'taqidu ma dalat alaih. Berarti kamu tidak bisa meyakini apa yang dikandung oleh kalimat itu. Bisa terpenuhi kalau kamu nggak paham maknanya. Lah, tidak bisa terpenuhi. Ya, apa itu? Untuk meyakini kandungannya. Kif kau bisa meyakini kandungannya? Paham aja? Iya. Belum. Paham saja? Belum. Ya, sedangkan yang dimaukan dengan kalimat ini adalah kamu juga meyakini kandungannya. فكيف ya ta'taqidu syai'an tajhaluh maka bagaimana kamu bisa meyakini sesuatu yang kamu sendiri jahil tentangnya fala budda an ta'rif ma'naha hatta ta'taqidah maka harus kamu mengerti maknanya agar kamu bisa meyakininya ta'taqidu biqalbika ma yalfadhu bihi, bihi lisanuk kamu meyakini dengan hatimu apa yang kamu ucapkan dengan lisanmu falazimu falazimun anta ta'allam makna la ilaha illallah maka harus kamu mempelajari makna la ilaha illallah adapun sekedar mengucapkannya dengan lisan tanpa memahami maknanya ini enggak memberi kemanfaatan sama sekali ini tidak memberi kemanfaatan sama sekali nah Allahul musta'an <clears throat> Taib, uh, eh, berikutnya saya akan ambil ya, nukilan dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala yang beliau sebutkan dalam risalah beliau yang ketujuh ya pada halaman yang ke-182 dari Rasail Syakhsiyah yang semakin memperjelas ya perkara kita. Beliau berkata, menjelaskan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada Rasail beliau yang ke-27. Ya, di halaman 182 dari ya Rasail Syakhsiyah. Kata beliau qala wa dinun nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tauhid dan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid wa huwa ma'rifatu la ilaha illallah yaitu mengetahui yaitu mengetahui makna la ilaha illallah ya, mengucapkan dan mengetahuinya. Muhammadun Rasulullah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah wal amal bi muqtadahuma. Jadi ilmu dan dan amal dan mengamalkan kandungan keduanya, kandungan dua kalimat syahadat. <clears throat> Baik. Kemudian beliau mengatakan, fa in kalau ada yang mengatakan kolun nasi yaqulunaha, tapi semua orang sudah mengucapkan ini. Mengucapkan la ilaha illallah. Artinya banyak kok yang sudah masuk Islam. Ya, Nah, nuna na'rifu hadha. Dan kita pun tahu ini. Wah banyak orang yang mengucapkan ini. Wa yahsabu ma'na annahu la yaqlu. Qila lahu, qila minhum man yaqul, qila minhum man yaquluha. Maka kita bilang kepadanya, siapa yang mengucapkannya? Siapa sebenarnya menurutmu mengucapkannya? Karena kita tahu bahwa la yakfi mujarad talaffuz bila ilaha illallah. Adapun sekedar mengucapkannya, kasih mereka banyak. Ya. Tapi yang benar-benar mengucapkannya adalah orang yang memahami mak maknanya. Kata beliau qala wa yahsibu ma'naha annahu la yakhluq illa Allah. Sebagian menyangka bahwa maknanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Wa la yarzuq illa Allah dan tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah wa asbah dzalik. Dan yang seterusnya. Jelas ini adalah makna yang yang keliru. Karena makna la ilaha illallah bukan menetapkan ya perkara rububiyah ya yang menciptakan hanya Allah yang mengatur hanya Allah karena orang-orang musyrik itu sudah tahu bahwa ya yang menciptakan hanya Allah yang beri rezeki hanya Allah tapi mereka kufar wa minnum man la yafham ma'naha dan di antara mereka ada yang tidak paham apa maknanya wa minhum man la ya'mal bi muqtadahuma bi muqtadaha dan di antara mereka ada yang tidak mengamalkan kandungannya jadi ada yang memahami dari maknanya keliru ada yang tidak memahami sama sekali ya Artinya di antara orang yang mengucapkan la ilaha illallah mereka laisu ala tabaqatin wahidah. Tidak di atas satu satu level. Ya, tidak di atas satu level. Wa minhum man la ya'mal bi muqtadaha. Dan di antara mereka ada yang faham tapi tidak mengamalkan kandungannya. Paham makna la ilaha illallah tapi yasjud lil qabr. Ya. Seperti petinggi-petinggi partai yang kita yakin bahwa mereka tahu akan makna la ilaha illallah akan tapi ya melakukan kesyirikan di kuburan. Demi apa? demi popularitas. Ya ikut melakukan larung demi apa? Demi popularitas. Dan ini terjadi yang seperti ini. Ya, qala minhum man la ya'mal bi muqtadaha. Dan di antara mereka ada yang tidak mau mengamalkan kandungannya. Wa minhum man la ya'qil haqiqataha. Dan di antara mereka ada yang tidak mengerti apa hakikatnya, hakikat kalimat ini. Ya. Wa ajabu min dhalik. Dan yang lebih aneh dari itu semua Man arafaha min wajhin wa adaha wa ahlaha min wajhin. Orang yang dari satu sisi mengenalinya, mengenali kalimat ini tapi memusuhi dari sisi yang lain dan juga memusuhi orang-orang yang memeluknya dari sisi yang lain. Wa ajaba minhu. Dan lebih ajaib lagi, man ahabbaha yang mencintai kalimat ini. Berarti sudah paham? Hmm. Sudah paham, ya. Memberikan loyalitas kepada kalimat ini, memberikan loyalitas kepada kalimat ini wantasaba ila ahliha dan menisbatkan dirinya kepada pemeluknya, kepada kalimat ini. Tapi walam yufarriq baina auliya'i wa adaih masih belum bisa membedakan mana waliullah dan mana wali syaitan. Tidak bisa membedakan mana muslimun dan mana mush, Mana musyrikun? Ya subhanallah alazim Ya kata beliau, Maksudnya Allah yang Maha Agung. Atakunu ta'ifatani mukhtalifatain bisa apa bisa jadi dua kelompok yang berbeda fi dinin wahidin yang berbeda agamanya wa kulluhum alal haq dan keduanya di atas al haq itu tidak tahu ya mana muslimun mana musyrikun ya kalla wallahi sekali-kali tidak sungguh demi Allah famadza al haqqi illa dhalal bukankah tidak ada setelah kebenaran melainkan apa melainkan hanya kesesatan dan dalam risalah beliau yang ke-28 pada halaman yang 154 sampai dengan 155 ya, saya akan nukilkan juga di sini apa yang dikatakan oleh beliau seputar apa yang kita bahas. <clears throat> Kata beliau qala fa innal ilaha indahum هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملاكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا karena sungguhnya pengertian ilah ya menurut orang-orang musyrikin adalah yang dituju untuk perkara ini. Itu dijadikan sebagai perantara. Diberikan kepadanya ibadah. Sama saja, apakah dia itu malaikat atau nabi atau wali atau pohon atau kuburan atau jin? Ya, sama aja. Lam yuridu annal ilahu wal khaliqur razik al mudabbir. Mereka tidak memaksudkan bahwa maksud ilah di mereka itu adalah yang menciptakan, yang memberi rezeki atau yang mengatur. Fa'innahum yuqirruna anna dhalika lillahi wahdah. Karena musyrikun mengakui bahwa itu semua milik Allah semata. Maksudnya perkara rubu rubia. Kama qaddamtu tulak. sebagaimana telah aku dahulukan penjelasannya ini. Wa inna ma ya'nuna bil ma ma ya'ni al musyrikuna fi zamanina bi lafdh sayyi. Tapi yang dimaukan dengan kalimat ilah oleh musyrikin dulu adalah apa yang dimaukan oleh musyrikin zaman kita dengan lafal sayyid, dengan lafal syekh, dengan lafal ya, ya kiai dengan lafal ya wali ya, dengan lafal sunan ya, dengan lafal kuburan keramat ya zaman Syekh Muhammad disebut dengan kalimat sayyid ya yaitu yang diberikan kepadanya ibadah sebagai apa perantara antara mereka dengan Allah ya dan istilah bisa berubah akan tapi hakikat bisa berubah lah hakikat tidak bisa berubah di zaman sekarang mereka sebut dengan kuburan keramat ya mereka sebut dengan ya makam Pangeran Jayakarta mereka sebut dengan kuburan Habib Kuncung mereka sebut dengan kuburan Habib Luar Batang dan seterusnya padahal hakikatnya sawaun bisawa nah Fatahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila kalimat tauhid. Maka Nabi pun datang kepada mereka mengajak mereka kepada kalimat tauhid wa la ilaha illallah yaitu kalimat la ilaha illallah. kan apa yang ingin dimaksudkan dari nukilan ini kata beliau qala Wal muradu min hadhil kalimah dan maksud dari kalimat la ilaha illallah ini maknaha maknanya. Jadi yang kita maukan dengan kita mempelajari tafsir kalimat la ilaha illallah, tafsir kalimat tauhid, insyaallah adalah apa? memahami maknanya. Bukan sekedar melafalkannya, Ada pun yang melafalkannya kusur. Banyak yang melafalkannya. Ya, Wal muradu min hadhil kalimah ma'naha. Yang dimaukan dengan kalimat ini adalah maknanya. La mujarradu lafziha. Bukan sekadar mengucapkannya. Wal kuffaru wal juhal ya'lamuna. Sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang jahil. Orang kuffar dan jahil. Ya. Ya'lamuna anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhil kalimah. Mereka memahami bahwa maksud dari maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mereka mengucapkan ini wa ifradullah taala bittaluk yaitu hanya bergantung kepada Allah taala. Jadi ketika ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada musyrikin Mekah, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan menang. Mereka faham atau enggak faham? Faham makna la ilaha illallah. Bahwa makna la ilaha illallah yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makna yang bertentangan dengan ajaran mereka. Makanya mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadzal syai'un ujab apakah sesembahan itu hanya harus satu saja harus Allah saja apakah memberikan ibadah itu hanya kepada Allah saja sesungguhnya ini adalah perkara yang ajaib artinya ketika mereka menolak dari penolakan ini dipahami bahwa mereka ngerti akan makna yang dimau oleh Nabi saw dengan ucapan apa la ilaha illallah kata beliau qala wal kuffar wal juhal ya'lamun dan orang-orang kafir dan orang-orang jahil mengetahui anna muradan nabi bahwa maksud nabi dengan kalimat ini yaitu hanya bergantung kepada Allah wal kufru bima ya-, yu'badu min dunillah dan ingkar kepada semua yang diibadahi selain Allah hmm. wal bara'atu minhu dan berlepas diri darinya fa innahu lamma qala lahum karena nabi ketika bilang kepada mereka qulu la ilaha illallah ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah qalu mereka berkata aj'al al aliyata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab Apakah sesembahan itu dijadikan hanya satu saja? Sesungguhnya ini adalah perkara yang ajaib. Berarti mereka paham. Fa'idha arafta. Maka apabila kamu telah tahu anna juhalal kuffar. kan kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mungkin la yatafattan ya biha kathiru mimman yata'allam at-tauhid. Tidak cermat ya terhadap kalimat ini mayoritas orang yang belajar tauhid. Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan, "Fa idza 'arafta anna juhalal kuffar." Apabila kamu tahu bahwa orang jahil dari orang-orang kafir. Satu menit lagi. buat oh, iya. <laughs> Wa kuffar. Berarti kan juhal kuffar. Berarti orang-orang kafir jahil atau nggak jahil? Iya. Jahil. Dan kondisi mereka jahil apakah menghalangi mereka menjadi kafir? Tidak. menghalangi mereka. Kalimat Syekh. Kalau kalau memang kita nggak setuju, katakan ini pendapat Syekh dan saya dan saya menyelisih. Selesai tapi mengatakan ini bukan nama syekh, ini takawal ta'ala syekh. Ini ya namanya mencatut nama syekh. Namanya berdusta atas nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kamu tidak setuju, katakan ini pendapat Syekh Muhammad bin Wahab dan saya menyelesai selesai. Ya. Lihat tadi kata beliau, qala fa idza arafta anna juhal al-kuffar ya'rifuna dhalik. Maka apabila kamu telah mengetahui bahwa orang-orang jahil, orang-orang kafir itu mereka mengerti ini, fal ajab maka sungguh ajaib mimman yadda'il Islam dari orang-orang yang mengaku muslim wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhil kalimah sedangkan dia tidak mengerti makna dari kalimat ini ma'arafahu juhalul kuffar seperti yang dipahami oleh orang-orang jahil dari orang-orang kafir orang jahil kafir tahu orang-orang yang mengaku muslim enggak tahu bal yadhunnu anna dhalika huwa talafuz bi bahkan mereka menyangka bahwa kalimat ini hanya mengucapkan dengan huruf-hurufnya min ghairi i'tiqadil qalbi bi syai'in al ma'ani tanpa tanpa disertai dengan keyakinan hati terhadap makna yang dikandungnya wal hadiqu minhum dan yang lebih tinggi ilmunya dari mereka tadi yang rendahnya sekarang lebih tingginya menyangka yadhunnu anna ma'naha menyangka bahwa maksud dari kalimat ini la yakhluqu wa la yarzuq tidak ada yang menciptakan tidak ada yang memberi rizki wala yuhyi wala yumit tidak ada yang menghidupkan dan tidak ada yang mematikan wala yudabbirul amra tidak ada yang mengurus urusan illallah kecuali Allah nah, ini levelnya udah tinggi tapi masih salah nggak masih salah masih keliru apa kata Syekhal fala khaira fi rajulin maka enggak ada sedikit pun kebaikan <laughs> pada seseorang juhalul kufar orang-orang jahil kafir a'lam minhu bi makna la ilaha Orang-orang jahil kafir masih lebih ngerti daripada dia akan makna la ilaha illallah. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita pemahaman terhadap masalah ini. Nah, insya Allah ya dalam pembahasan ini ada baqiyah ya ada yang tersisa. Walaqtaqi biidznillah fil waqtil qadim. Kita bertemu pada waktu yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini.